Lima ratus dua puluh satu. Masya Allah. Nomor lima ratus dua puluh satu. Kita ulangi kembali nomor yang terakhir. Qala ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم عرف حالهم فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم wa ju'ila minhum berkata al-imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa pada jilid yang kedua halaman 133 Barang siapa yang bersangka baik kepada ahlul bid'ah dan dia mengaku belum tahu ternyata dia adalah ahlul bid'ah maka beritahukan kepadanya tentang ahlul bid'ah itu Kemudian apabila dia ternyata tidak meninggalkan ahli bid'ah itu dan juga tidak ada pengingkaran terhadap ahlul bid'ah tersebut maka gabungkanlah dia kepada ahlul bid'ah tadi dan jadikanlah dia termasuk bagian dari ahlul bid'ah tersebut. Ini ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah masuk pada bab yang ke-36 dalam kitab Lamidurul Mansur yang berkaitan tentang hukum salafi alal mar'i biqarinihi wa mamsyah bahwa para salaf menghukumi seseorang adalah dengan dilihat siapa yang menjadi teman dekatnya as-salaf para sahabat nabi para tabi'in dan para ulama Menghukumi seorang itu dilihat dari teman dekatnya. Contohnya umpamanya, si A ini orang yang soleh atau bukan. Penilaian ini, wahai muslimin, jangan tanyakan kepada dia. Kalau dia ditanya, kamu orang yang soleh atau tidak sih? Ya dia akan mengatakan, saya orang yang soleh. Jangan. Tetapi lihatlah siapa yang menjadi teman-temannya. Karena dia akan cocok dengan teman-temannya. Seorang itu ahlu sunnah atau ahlu bid'ah. Maka tanyakanlah kepada siapa? Kepada orang yang mengenal teman-temannya si fulan ini berteman dengan siapa? Si fulan ini bergaulnya dengan siapa? Oh ternyata berita yang masuk dan memang terbukti si A ini bergaul dengan ahlul bid'ah. Maka dia pun termasuk dari bagian ahlul bid'ah tersebut. Bisa dipahami hadirin? Ya. Nah, Syekh Zantemiyah beliau mengatakan barang siapa yang berhusnudon kepada ahlul bid'ah ya seorang masih berhusnudon kepada ahlul bid'ah husnudon ini menyebabkan masih bergaul bersama mereka masih mendatangi majlis salimnya karena berdasarkan apa? Husnudon. Dan ternyata dia pun ketika di ditegur dia mengaku, "Oh, saya tidak tahu." Kalau ternyata si A itu al bid'ah. Ya maaf maaf saya tidak tahu. Ada tidak orang yang seperti ini kaum muslimin? Ada. Ada. Ngaku saya tidak tahu kalau ternyata dia sesat. Selama ini saya bergaul dengan dia, selama ini saya belajar dengan dia, selama ini saya ta'li bermajlis dengan dia, tapi saya tidak tahu. Nah, kalau kamu dapati ada orang yang semisal ini, maka kata Imam Ibn Taimiyah, urif halahum beritahukan kepada dia tentang kondisi orang yang sedang dibicarakan tadi. Yang dia berhusnulon kepadanya. Yang dia mengatakan, maaf saya gak tahu. Kasih tahu. Kamu tadinya gak tahu ya? Saya kasih tahu kamu bahwa si A ini ahlul bid'ah. Terbukti dia memiliki pemikiran sesat. Terbukti dia begini, begini, begini. Orang ini sesat Kasih tahu kepada dia tentang si A itu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Maka setelah engkau beritahukan kepada orang yang sedang diajak bicara ini tentang ahli bid'ah yang selama ini masih dia bergaul dan mengambil ilmu ke sana, lihatlah dua hal. Yang pertama kata beliau, jika lo orang ini setelah diberitahu kok tidak kunjung meninggalkan ahlul bid'ah tadi? Atau yang kedua, tidak muncul darinya bentuk pengingkaran terhadap ahlul bid'ah tadi. Maka ulhik bihim. Gabungkan orang ini dengan mereka. Jadikan orang ini termasuk bagian dari mereka ahlul bid'ah tadi atau tersebut. Bisa dipahami hadirin? Ya. Alangkah banyaknya orang-orang yang semisal ini kaum muslimin. Ya. Orang yang sebenarnya dalam hatinya itu sudah ada penyakit. Penyakit yang berupa kecondongan kepada tokoh ahlul bid'ah. Sudah ada rasa simpatik kepada tokoh tersebut. Padahal sudah dengar dia. Tokoh yang dia senangi ini bermasalah. Terbukti memang masalahnya. Ini dia. Terbukti. Ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya. Tapi karena memang dia memiliki kecondongan ke sana, dia tutup telinga, tutup mata. Biasanya kayak gitu. Nggak mau dengar, nggak mau lihat. Begitu ada yang negur. Ahi, afwan, antum kok masih ikut majelisnya si A? Loh, ada apa si A? Pura-pura tidak tahu dia. Ya. Oh, saya nggak tahu. Selama ini saya pikir dia baik-baik saja. Saya nggak tahu ini. Nah, ya sudah. Kalau kamu belum tahu, saya kasih tahu bahwa si A ini adalah orang yang bermasalah. Si A ini dia belajar kepada al-bid'ah dan menokohkan al-bid'ah. Si A ini pengikutnya ahlul batil dari kalangan ikhwal muslimin ataupun sururian. Ya. Tahu kamu sekarang Ya, saya tahu. Jazakallah khair. Terima kasih diingatkan. Dia begitu bahasanya. Padahal sudah ada dalam hati dia memang penyakit yang dia sembunyikan selama ini. Etok etoke orang ngerti. Ngerti etok etoke, Pak? Ya, etok etok aduh Jan, aku afan banget anu orang ngerti. Ya wis, dikasih tahu. Begitu sudah dikasih tahu secara ilmiah bukti-bukti ya, maka ditunggu orang ini bersikap apa setelah diberitahukan. Apakah langsung mengambil sikap menjauhinya atau muncul dari dia sikap pengingkaran kepada dia tokohnya yang dia selama ini belajar kepadanya karena ada bid'ahnya atau dia diem bahkan semakin menampakkan kecondongannya ke sana. Dua kemungkinan. Kalau kemungkinan pertama setelah diberitahu dia kemudian alhamdulillah ya akhi jazakallah khair saya jadi tahu ternyata orang ini bermasalah orang ini ternyata ikut jalurnya Ali Hasan Abdul Hamid Halabi jalurnya Halabiyah oh ya jazakallah khair saya hari ini dan untuk seterusnya tidak akan lagi berhubungan dengannya saya akan tinggalkan majelisnya. Saya tidak akan mengambil ilmu darinya. Ini sikap yang baik. Ini sikap yang dimaukan. Karena pertemanan itu bukti. Kalau engkau mengingkari ahlul bid'ah, bukti engkau adalah ahlu sunnah. Tetapi kalau engkau condong dan simpati kepada ahlul bid'ah, itu pun bukti engkau orang yang ahlul bid'ah. Ini dia. Kalau dia memunculkan pengingkaran dengan kalimat, dengan perbuatan dan meninggalkan majelisnya setelah diberitahu, walhamdulillah. Tetapi kadang kala kadang kala karena memang ada penyakit dari awalnya dan dia sudah tahu berita-berita tentang gurunya yang dia ambil ilmunya selama ini ternyata dia barisan Halabiyah. Ya, tahu tapi belum ada yang ingatkan. Jadi pura-pura bodoh saja. Begitu diingatkan, ya hi antum kok masih bermajelis dengan si A ini. Dia itu adalah turazi dia itu pengikut Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi yang sudah dikatakan sebagai mubtadi oleh Hay'ah Kibarul Ulama. Engkau malah ikut dengan dia, talib dengannya. Yahi, saya ingatkan kau Tinggalkan, tinggalkan. Nah, tadinya dia menyangka belum konangan. Paham ini kalimat, Pak? Saya pakai kalimat konangan kayak maling bayar Pak. Hmm. Ya, dia pikir tadinya belum ada yang tahu, ada mayem saja. Begitu sudah ada yang tahu, lah san gawe. Ya men, panjen aku simpati kemengkai, bablasan gawe Pak wonge. Ngerti bablas? Oh, pancen gewong penyakitan. Selama ini dia berusaha menutup-nutupi malah konangan. Dia merasa, "Uh, aku konangan ge. Wah, lah san gawe bae lah." Maka kata beliau, kalau orang yang sudah diberitahu kondisi alul bid'ah kok tidak menimbulkan dua hal ini? Pertama, memisahkan menjauhi alul bid'ah yang diingatkan, yang diperingatkan atau memunculkan bentuk pingkaran tidak kunjung melakukan dua hal ini atau salah satu di antara dua hal ini maka Ibnu Taimiyah mengatakan gabungkan orang ini bersama mereka hati-hati engkau darinya dia membawa syubhat akan menggerogotimu paling minim dia akan mengatakan kepadamu dan teman-temanmu ya memang saya masih ngaji ke sana karena saya dapati di sana kebaikan-kebaikan. Ha syubhat. Ya. Yang berikutnya syubhat berikutnya yang sering kita dengar adalah ngaji gedu aja gurmeng siji tok. Kaya orang ngerti kuat dunia luas, ciput duniamu. Syubhat lagi. Yang berikutnya lebih lagi. Ulama itu bukan hanya syahrobik tok. Syarobi itu salah satu. Ulama itu banyak. Dan gak semuanya sepakat dengan Syarobi. Jadi jangan sok taklid sama Syarobi lah. Ulama itu banyak. Subhat lagi. Subhat satu nggak bisa jawab. Dua nggak bisa jawab. Tiga lebih nemen lagi. Akhirnya kamu pun bingung nganah ngeneh ngeneh nganah. Hah? Aduh. Kata Imam Ibn Taimiyah, orang yang seperti ini sudah tinggalkan, jauhi. Dia ada penyakitnya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Imam Ibn Aun Man yujalisu alal bid'i ashaddu alaina min al bid'i Berkata Imam Ibn Aun orang yang duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah itu lebih mengerikan, lebih berbahaya daripada ahlul bid'ahnya. Daripada ahlul bid'ahnya. Seperti yang tadi kami sampaikan di atas ketika memberikan contoh ucapannya Al-Imam Ibn Taimiyah Seorang yang berada di tengah-tengah kita, bergaul bersama kita, tetapi dia masih mengambil ilmu kepada ahlul bid'ah. Ya. Orang ini pengaruhnya lebih berbahaya daripada ahlul bid'ahnya. Karena kalau kepada ahlul bid'ahnya kita langsung bisa menyikapi, meninggalkan dan tidak mau mengambil ilmu dari ahli bid'ahnya. Tetapi orang yang masih yang semisal ini dia yang masih bersama kita tapi juga ke sana, ini lebih bahaya dalam menyuntikkan syubhatnya dalam membuat ragu melemahkan kekokohan di atas sunnah dalam hal ini membenci bid'ah itu bisa rapuh gara-gara orang ini. Orang ini yang saya maksudkan adalah orang yang masih bermajlis dengan ahlul bid'ah tetapi dia pun masih bergaul dengan kita. Iya. Kadang kita tidak bisa menyikapi dengan tegas kepada orang yang model seperti ini. Dalam keadaan kita sudah bisa menyikapi tegas kepada ahli bid'ahnya. Siapa sih ahli bid'ah itu? Contohnya pengikutnya Al-Halabiyah. Mau disebut nama Halabiyah. Ya. Sudah jelas. Tapi orang ini bahayanya masih bergaul dengan kita. Masih berinteraktif dengan kita. Masih ngobrol-ngobrol dengan kita di mana dia sangat mudah sekali menyampaikan hal-hal yang rancu-rancu. Maka beliau mengatakan, seorang yang bermajlis dengan ahlu bid'ah itu lebih mengerikan daripada ahlul bid'ahnya. Bisa dipahami hadirin? Qala Hamad ibn Zaid rahimahullah. Qala li Yunus, Ya Hamad, إني لأرى الشاب على كل حالة منقرة ولا آي ولا آيس من خيره حتى أراه يسحب ساحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب Berkata Hamad ibni Zaid kepadaku ya qala li Yunus berkata Yunus kepadaku kata Hamad misalkan gurunya Yunus wahai Hamad sesungguhnya aku apabila melihat seorang pemuda ya yang dia mengingkari kemungkaran-kemungkaran berupa kesyirikan, kekufuran, kebidahan, kemaksiatan, maka aku sangat mengharapkan kebaikannya. Aku mendapati seorang bersikap tegas kepada kebidahan. Saya mengharap kebaikan dari orang ini. Bersikap tegas kepada kesyirikan, kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, dia menyikapi itu semuanya dengan sikap tegas. Aku sangat berharap akan kebaikan orang ini. Bisa dipahami kalau ini kaum Ya. Kenapa? Karena dia menyikapi dengan tegas akan kesyirikan karena dia berpegang dengan tauhid. Dia bersikap tegas kepada alul bid'ah karena dia berpegang dengan kuat terhadap sunnah. Dia mengingkari kemaksiatan dan ahlul maksiat karena dia orang yang taat kepada Allah. Maka orang yang semisal ini diharapkan kebaikannya. Tetapi kata beliau, hatta rahu sehingga kalau seandainya aku satu hari menjumpai pemuda seorang pemuda yusahib sahibah bid'ah seorang pemuda bergaul dengan ahlul bid'ah maka kata beliau sungguh di saat itu aku tidak mengharapkan lagi kebaikannya sungguh dia telah binasa karena faktor pergaulannya kita kembali kepada judul bab judul bab yang sering kita baca adalah apa hukum para salaf terhadap seseorang Dilihat dengan teman dekatnya. Siapa yang menjadi temannya maka dia itu akan sama dengan temannya. Kalau ada seorang pemuda, seorang yang masih bersemangat dalam beragama, memiliki uh, semangat religius, semangat beribadah, tetapi bergaulnya dengan ahlul bid'ah. Waduh, sudah nggak bisa diharapkan. Kalaulah dia semangat, semangatnya di atas bid'ah. Untuk apa pemuda yang semisal ini hampir-hampir tidak lagi bisa kita harapkan kebaikannya. Kalau dia nanti menjadi orang, menjadi tokoh, ya tokohnya ahlul bid'ah. Karena dia dari semenjak remajanya bergaul dengan ahlul bid'ah. Dari sini kita mengambil hikmah atau faidah bahwa pergaulan itu sangat berpengaruh. Pergaulan itu sangat memiliki dampak pada diri seseorang. Pergaulan itu ekonomi eh, muslimin bisa merubah yang tadinya ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah pergaulan. Yang tadinya muslim bisa berubah menjadi kafir karena faktor pergaulan, pertemanan, salah dalam menjadikan orang sebagai sahib merubah. Karena itu bab ini penting bagi kita untuk kita bisa isi istiqamah di atas sunnah maka kita mengambil faedah besar harus menjaga yang namanya apa pertemanan, pergaulan. Kita duduk bermajelis dengan siapa? Kita bergaul dengan siapa? Karena cerminan diri kita adalah teman-teman kita itu. Adapun kalau dalam urusan duniawiyah dagang dengan orang yang entah berantah, rusak, kita kulakan dagangan atau kita beli dagangan atau kita bekerja dengan orang yang rusak, rusak agamanya, rusak akhiratnya, rusak dunianya, rusak. Sebatas kepentingan duniawi selesai ya selesai. Kita beli sudah notanya berapa bayar selesai sudah. Yang semisal ini tidak mengapa. Karena Nabi kita alaihi salatu juga bertransaksi dengan orang-orang yang non-muslim. Berdagang dengan kaum Yahudi. Tijarah dengan orang kafir. Tidak mengapa. Semata itu saja. Jangan dijadikan teman. Jangan sering-sering sharing. Tukar pikiran. Rembukan yang berlalu. Jangan. Sudah datang ah, selesai urusan. Pas kebetulan dagangannya antum yang jual orang Chinese umpamanya ya. Orang yang non muslim ya sudahlah, saya butuh dagangannya tok. Dah selesai. Boleh. Tetapi jangan dijadikan sebagai apa? Teman yang memiliki keakraban lebih. Karena kalau engkau bergaul bersama mereka-mereka, ya tentunya engkau mengajak cerminanku mereka ini. Kok bisa ya saya akrab sama mereka-mereka ini ya? Oh pancen aku pada baik. Nah ini dia. Pancen pada baiklah. Kenapa? Karena teman itu adalah berpengaruh terhadap jiwa kita. Sebagaimana sabda Nabi yang telah beliau setelah kita baca, al arwahu junudun mujannadah. Yang namanya jiwa itu bagikan tentara. Fama ta'arafa min wama tara wama tanakara minha apa saja yang dicocoki akan ketemu jiwa itu tetapi apa saja yang tidak sama ya tidak akan ketemu kita kok bisa bergaul sama mereka-mereka ini ya oh berarti anak cocok ke cocok dalam hal apa ternyata cocok dalam hal suka dengan sebuah kemaksiatan maka cepat-cepat cabut diri darinya. Qala Abdul Faraj Asyirazi rahimahullah min ashabi Ahmad berkata Abul Faraj Asyirazi beliau adalah salah satu di antara murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal fi kitabi At-Tabsirah qala Ahmad berkata Imam Ahmad ditulis dalam kitab muridnya ini اذا رايت الرجل اذا رايت الشاب اول ما ينشا مع اهل السنه والجماعه فرجه واذا رايته مع اصحاب البدع فليأس منه فإن الشاب على اول نشوئه berkata Abul Faraj Ishirazi berkata Imam Ahmad ibn Hanbal Beliau menukilkan ucapannya Imam Ahmad bin Hambal. Apabila engkau melihat seorang remaja atau seorang pemuda awwala mayansha'u pertama kali dia tumbuh tumbuhnya di kalangan ahlu sunnah wal jamaah maka farjuh maka hendaknya engkau menaruh harapan besar kepada orang tersebut. Ini. Wa idza ra'aitahu namun apabila engkau melihat pemuda tersebut bergaulnya bersama ahlul bid'ah maka hendaknya engkau putus asa darinya artinya putus asa yang dimaukan adalah apa engkau tidak lagi menaruh harapan kepadanya ini engkau susah. Apa yang diharapkan dari seorang pemuda yang hidup dan berkembang di kalangan ahli bid'ah? Hampir-hampir sudahlah kita tidak bisa lagi mengenaruh harapan apapun kepada pemuda yang semisal itu. Ini. Fana syaba karena sesungguhnya namanya seorang pemuda ala awalin usyuihi itu tergantung pada awal perkembangan dia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an perhatikan hikmah yang bisa kita ambil dari ucapan beliau ini adalah bahwa anak-anak kita putra dan putri kita yang kita sekolahkan di pondok-pondok ahlu sunnah di mana ustad-ustadnya itu terpercaya secara akidah, secara ibadah, manhajiah, ilmiah dan amalan. Kita sekolahkan di sana. Apa tujuannya ya kaum muslimin? Kalau seandainya ada orang yang mengatakan anakku ingin untuk menjadi seorang ustadz, dan yani saya kepengen anakku menjadi seorang ustadz tujuan yang mulia. Mudah-mudahan tercapai. Ada yang mengatakan mudah-mudahan anakku jadi seorang yang soleh dan salihah di masa akan datang. Tujuan yang mulia. Dari sekian banyak tujuan-tujuan hikmah dan manfaat kita menyekolahkan putra-putri kita di pondok ahlus ahlusnah adalah apa yang kita baca kali ini yakni anak kita ketika tumbuh di dunia pendidikan ahlu sunnah ini akan berpengaruh di masa yang akan datang. Kita banyak menaruh ke harapan kepada putra putri kita. Harapan itu bisa menjadi seorang ustadz di masa yang akan datang. Menjadi orang yang membawa ilmu menjadi orang yang bisa mendakwakan ilmu, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang soleh salihah. Harapan yang banyak ketika anak kita dari semenjak awalnya tumbuh di kalangan ahlus sunnah. Sehingga kalau antum ditanya apa manfaat memondokkan anak, manfaatnya adalah ini dia jawabannya saya kepengen anakku dari semenjak kecil tumbuhnya di kalangan ahlu sunnah secara ilmu dan amalan ini dia sehingga nanti pada generasi yang akan datang kita bertambah umur kalau kita rata-rata sekarang ini 30-an atau 40 20 tahun ke depan kita 60 60 ya Pak ya kita masih ngaji umur 60 65 masih ngaji di sekitaran kita sudah banyak umuran 20 25 30 putra-putra kita yang keilmuannya lebih baik daripada kita maaf maaf kalau saya ngomong kayak gitu nggak apa-apa ya Pak ya Wong kita tumbuhnya dari kecil di kalangan apa sih, Pak? Syukur-syukur tadi sih bisa kayak gini, Pak. Ya, kita ini kalau dikatakan salah didik ya mudah-mudahan Allah memberikan uh, barokah dan ampunan kepada orang tua kita. Ya. Walhamdulillah kita mengenal dakwah. Kita mengenal dakwah dalam keadaan sudah tua. Sehingga kekuatan dan kedalaman ilmu kita sangat apa? Kekuatan dan kedalaman ilmu kita sebuah ungkapan yang luar biasa, sangat cetek. Kaget dengan sangat dalam lah iya, sangat cetek. Ngajinya jiping, ngaji kuping, tulen metuk lalen. Ya. 20 tahun yang akan datang diantara kita sudah banyak yang bisa baca kitab. Anak-anak kita pak, nek dayak si tetep bae ora tau bisa maca kitab. <laughs> Wis 70 tahun nang ngaji ya, ora bisa bae jeping. Tetapi anak kita di pondok sudah diajari nahu sorof, diajari tasrifan, diajari mufrodat, menyelesaikan sekian kitab, duduk di majlis-majlis salim ahlu sunnah, murid-murid yang sudah berbekal ilmu. 20 tahun yang akan datang kita tinggal. Bukan kita kemudian minder. Bukan ah, aku tak nang buri bela. Jadi murid bohong kontrong. Tetapi kita bangga. Alhamdulillah inilah generasi. Generasi yang dulu kecil saya masukkan ke pondok-pondok ahlu sunnah. Harapan orang tua besar kepada orang-orang yang semisal ini. Kepada anak-anak yang semisal ini. Kita akan datang dengan putra kita yang sudah semisal kita sekarang ini. Ya. Besok akan jadi kisah pak. anakku is jenggoten ya, kayak bine. nah. Tetapi dari sisi keilmuan anak kita lebih. Dari sisi umur dawat dewek pak, gur dawat umure ilmu anak kita. Yang kita maukah dengan ini adalah ini sebagai bentuk keberhasilan juga. Walaupun anak kita mungkin tidak sebagai seorang ustadz. Mungkin. Tetapi itu sudah sebuah keberhasilan. Karena dia tumbuh awal mulanya di kalangan ahlu sunnah. Menjadi remaja ahlu sunnah. Pemuda ahlu sunnah. Dewasa ahlu sunnah. Menjadi tua ahlu sunnah punya anak pun ahlu sunnah. Kalau kita awalnya apa pak? Awalnya ya dikata oleh bid'ah mudah-mudahan enggak lah. Ya. Walhamdulillah. Ini yang semisal ini tujuan yang mulia, hikmah, faedah, manfaat yang besar sehingga kalaulah kita dapati putra-putri kita kok tidak jadi ustadz atau ustadzah, bukan berarti minder. Itu sebuah keberhasilan. Isi koma anak kita di atas ilmu. Sebuah keberhasilan kaum muslimin. Ya, sebuah keberhasilan. Harapan besar kepada putra dan putri yang semisal itu. Kemudian kata beliau, Qala Abdullah ibni Syaudab al-Khurasani رحمه الله تعالى من نعمة الله على الشاب والأعجم إذا تنسك أن يوفق لصاحب السنة يحملهما عليها berkata Abdullah ibn Syaudab al-Qurasani rahimahullah dalam kitab Al-Ibanah juga dalam kitab Al-Lalikai Syarh Usul I'tiqad Al-Sunnah wal Jamaah juga tersebut dalam kitab Talbis Iblis ucapan ini yang sedang kita baca min ni'matillahi 'ala syabi wal ajami termasuk di nikmat Allah yang besar kepada seorang pemuda dan juga kepada orang yang ajami ajami itu apa Bapak? Orang yang ajam. Jamaknya ajam. Orang-orang yang bukan bangsa Arab. Kayak kita. Orang Asia. Ajam kita. Dari sisi bahasa, dari sisi fisik, dari sisi nasab. Bukan orang Arab. Kita orang Jawa. Orang Asia. Ya. Kata beliau, termasuk nikmat yang Allah berikan kepada mereka, nikmat yang besar apabila mereka bisa beribadah dan mendapatkan taufik dengan seorang ahlu sunnah di mana orang yang ahlu sunnah tersebut membawa mereka kepada sunnah Nabi ini termasuk nikmat besar yakni kalau ada seorang pemuda, kenapa kok dikatakan pemuda, Bapak? Karena orang yang masih muda itu kecenderungan hatinya mayoritasnya kepada maksiat. Ini yang namanya pemuda. Syahwatnya menggebu-gebu. Dia awal mula balik mengenal lawan jenis, mengenal dunia yang rusak, kecondongannya ke sana. Sehingga kalau ada kok nom-noman bahasa kita, wong nom, kok dia bisa mengenal seorang tokoh ahlu sunnah, kemudian dia mengambil ilmu darinya dan beribadah di atas sunnah, ini nikmat besar. Karena kebanyakan para pemuda itu condongnya pada maksiat. Kita bisa lihat di zaman sekarang ini, muda-mudi di zaman sekarang ini, yang ahlul masjidnya dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak pernah ke masjid. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak pernah ke masjid. Perempuannya yang memakai jilbab, yang taat, menutup aurat, menjaga diri dari kemaksiatan dibandingkan dengan perempuan yang rusak, yang berpakaian maksiat, bergaul dengan laki-laki, bahkan jatuh pada perzinaan. Sangat banyak mereka itu. Sehingga kalau ada bocah nom-noman, kok bisa dia paham agama dari semenjak kecil? Terbimbing dengan seorang alul ilmi. Masya Allah, nikmat besar. Nikmat besar. Maka Alhamdulillah kalau kita punya anak umuran menginjak balik 12, 13 kita betul-betul bina rapat-rapat umur-umur segini lagi angel angel diomongi ngeyel diperintah angel aduh ini kan gada anak sing umuran seniku Pak aku lagi gada anak sing umuran seniku ngerasakna betul ini Pak Jan, ayo, alon-alon, alon-alon. Hal-hal yang kadang kita tidak inginkan, bocah kepengin, aduh kepriye angal teman. Terus, tetapi apa? Bina terus. Jangan pernah bosan. Tempatkan di tempat pendidikan yang ilmiah dan terbimbing dalam amalan. Pondok-pondok ahli sunnah. Kita masih menaruh harapan. Di saat anak kita 15 masih belajar di pondok. Di saat kita melihat anak saudara-saudara kita sekandung umur yang serupa bentina bendina gurtivian, filman, videoan, hp internetan, sholat biora. Ya. Ini luar biasa. Walaupun juga nu jengkeli anaknya dek, Pak. Tapi yes ya mending lah ini tak si main. Eh, ini Masya Allah beliau mengatakan kalau ada nom-noman yang semisal itu. Ni'mat minallah. Ni'mat minallah. Syukuri. Kemudian kata beliau yang kedua. Kalau ada seorang ajami. Seorang yang itu ajam. Ajam itu apa? Orang asing. Bukan berkebangsaan bersuku Arab. Kok dia bisa paham sunnah? Ternyata dia walaupun ajam, nun jauh dari negeri Arab. Di sini berapa kilo pak? Ada yang tahu dari Indonesia ke Mekah berapa kilo? Saya pernah dikasih tahu itu. Karena memang ada orang yang menghitung jarak kita ke kiblat kita sekian ribu kilometer atau mungkin jutaan saya lupa. Atuh banget pak. Tapi kok bisa paham, bisa mengerti sunnah, bisa mengerti tauhid. Ini hal yang luar biasa. Padahal bukan bahasanya. Ini kan bahasa Arab. Ngomongnya bahasa apa pak? Jawa. Bahasa Indonesia. Tapi kok bisa paham? Padahal tauhid itu disampaikan dengan bahasa Arab. Sunnah itu disampaikan dengan bahasa Arab. Dewek kok bisa. Alhamdulillah. Walaupun bahasa Arab belum bisa. Tetapi tauhidnya bisa, sunnahnya bisa. Alhamdulillah hal yang luar biasa. Kalau ada wong Arab, pintarlah wong Arab. Karuan. pintar bahasa Arab, bahasane, Pak. Bisa kita mengatakan kalimat itu. Tetapi kalau ada orang ajam, bisa berbahasa Arab. Oh, luar biasa. Orang yang ajam, bahasa kita Indonesia, bangsa kita Indonesia, Asia sekian jauh kita ternyata mahir membaca kitab gundul melebihi orang Arab. Karena perlu kami jelaskan bahwasanya bahasa keseharian orang Arab zaman sekarang ini beda dengan bahasa kitab. Kalau bahasa kesehariannya biasa dikatakan bahasa apa? Bahasa pasaran. Ya. Yang bahasa pasaran ini tidak bergrammar, tidak bernahu, tidak bersorof. Antum yang tidak pernah mengenal bahasa Arab, kerja baik yang Saudi, rong bisa ngomong, Pak. Ya ngomong kabi nih, anta wendro ana bed, apa ini Pak Gak ada dalam kitab ini bahasa kasihan wendro anta kamu mau pergi kemana ya saya mau ke rumah ana Yes. gampang kerungu omong nak sehingga orang Arab tidak semuanya bisa membaca kitab Walaupun sehariannya bahasa Arab. Karena ini butuh grammar. Ternyata orang Indonesia, Asia Timur misalnya kita, bisa membaca kitab. Masya Allah, nikmat di atas nikmat. Ya, nikmat di atas nikmat, ikhwan. Karena itu beliau mengatakan, syukuri nikmat ini, syukuri nikmat ini. Ya, yang menjadi pembahasan kita adalah kembali kepada jilbab bahwa pergaulan itu adalah menentukan siapa kita. Kita walaupun orang ajam, orang yang bukan bangsa Arab, tetapi pergaulan kita dengan ahlul ilmi yang memahami tauhid dan sunnah dengan baik, maka kita bisa mendapatkan pemahaman dari beliau-beliau tersebut dikarenakan pergaulan kita dengan mereka yang membawa ilmu. Ya. Orang Arab walaupun bertempat tinggal di Madinah di Madinah di mana di situ tempatnya para ulama, para talibul ilmi banyak. Tetapi Allah tidak memberikan nikmat berupa ilmu as-sunnah tidak paham dia dengan pentingnya ilmu. Walaupun dia berkebangsaan Saudi. Berbahasa dengan bahasa Arab. Tetapi dia tidak paham dengan hal yang semisal ini. Itu terlalu banyak. baik kaum muslimin. Orang yang pernah tinggal di sana akan tahu ternyata memang semisal itu. Maka kaum muslimin Bergaulan itu penting. Ya, bergaul dalam kehidupan kita dengan ahlul ilmi akan membawa kita kepada ilmu. Kemudian yang berikutnya qala Ayyub inna min sa'adatil hadath wal ajami ayuwafiqahum Allah taala li alimin min ahli sunnah. Ucapan yang hampir serupa dibawakan dalam kitab Miftah da, Miftahu uh, Miftahul Jannah dan juga dalam kitab Al-Lalikai ucapan Imam Ayyub as sakhtiani beliau mengatakan termasuk dari kebahagiaan termasuk dari kebahagiaan bagi seseorang walaupun dia orang yang ajam orang yang umurnya masih muda dan dia apalagi bukan bangsa Arab termasuk dari kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya adalah Allah memberikan taufik kepada dia untuk bergaul dengan orang yang alim dengan sunnah yang dengan sebab pergaulan itu dia terbawa kepada sunnah ini termasuk kebahagiaan tersendiri bisa dipahami hadirin ya sehingga kalau kita salah dalam bergaul yang kita kerumuni majlisnya alul bid'ah yang kita bercengkrama dengan alul bid'ah, tokoh kesesatan menjadi idola kita, ya kita pun akan termasuk orang yang sesat. Diakibatkan karena apa? Pergaulan. Kita masuk ke bab baru, bab yang ke-37. Ini asarnya kelamaan, Pak Ya. Artinya kalau dulu-dulu kan jam 3 kurang 10 ya Pak ya. Kurang 15 sekarang jam 3 lebih 15. Apa lebih 10? 15. Sehingga talim kita terasa lama. Lama tidak? Lama. Ya tidak mesti sampai jam 3.10 lah. Jam 3 kurang 10 berhenti ya di korting Kita masuk bab yang ke-37 bab tentang la ghibata lil mukhalifin wa ahli al ahwa'i wal bid'ah bab tentang tidak termasuk ghibah membicarakan orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang menyimpang. Wahlil ahwa dan juga tidak termasuk ghibah membicarakan ahlul ahwa serta ahlul bid'ah. Tidak termasuk ghibah membicarakan tiga hal ini. Orang-orang yang menyelisihi syariat ya, dengan terang-terangan, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan ahlul bid'ah dibicarakan itu tidak termasuk riba. Ini pembahasan kita wa muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu kami sampaikan di sini pengertian dari riba riba itu adalah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam zikru akhaka bima yakrah definisi riba adalah menyebut-nyebut tentang seseorang yang dia tidak suka untuk disebut-sebut menyebut tentang seseorang, saudaramu sekandung atau tetanggamu atau pihak lain seseorang ya. engkau menyebut-nyebut tentang seseorang dalam hal-hal yang dia tidak suka untuk disebut-sebut seorang sahabat bertanya ya Rasulullah in kana ma aqulu fi Ya Rasulullah, kalau seandainya yang aku katakan tentang orang ini memang betul-betul itu terjadi, maka Nabi mengatakan, "Faqadih tabattah." Sungguh berarti engkau itulah yang namanya riba. Engkau menceritakan tentang aib saudaramu, tentang aib tetanggamu, betul-betul memang itu terjadi. Dia melakukan, tetapi dia nggak suka kalau itu disebut-sebut kamu mengatakan kepada orang lain walaupun itu ada pada dia ya inilah dia yang namanya riba terus Nabi mengatakan apabila engkau bercerita tentang saudaramu yang dia tidak lakukan faqad tah, sungguh engkau telah berdusta atasnya jadi biasanya ada orang ketika ngerasani ya ketika ngerumpi ngerasani diingatkan Mbak ya atau Mas sudahlah nggak usah bicarakan orang lah kasihan aibnya dibongkar-bongkar sama kamu kan jadi orang lainnya tahu oh so nggak apa-apa dia memang kayak gitu kok ini yang namanya hibah itu ya itu engkau menyebut aib orang lain yang dia lakukan kalau engkau menyebut aib orang lain yang tidak dilakukan, engkau berarti ngelemboni. Dosa kamu. Dosanya berlipat-lipat. Di sini yang akan kami maukan adalah dengan menyebut definisi riba ini berarti kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan dia sendiri membeberkan dia sendiri mempertontonkan, dia sendiri nggak malu untuk diper, ditonton oleh pihak lain orang lain, dia sendiri nggak malu. Maka membicarakan orang yang semisal ini itu tidak riba, bukan termasuk apa riba karena dia sendiri orangnya memang tidak malu untuk disebut-sebut. Bahkan dia sendiri mempertontonkannya. Dia sendiri orang yang malah justru membongkar aibnya. Dalam rangka apa? Kita berbicara tentang ahlul maksiat. Kita omongi anak kita. Nak, hati-hati dari tetangga kita sebelah sana. Dia itu di samping pencuri, narkoba juga. Dia itu juga tukang mabuk dia juga tukang judi. Nyata-nyata dia melakukan itu nak. Ketika anak kita protes, bi, ding riba. Anak kita cerdas. Ya. Gak boleh riba, bi. Kita harus tahu. Ini bukan riba. Ini bukan riba karena definisi riba menyebut kejelekan orang lain yang dia sendiri tidak suka disebut-sebut. Adapun orang ini terang-terangan Terang-terangan mempertontonkan maboknya di pinggir jalan, judinya di pinggir jalan, bermain perempuan dengan perempuan nakal, biasa memboncengkannya dan membawa ke tempat lain. Orang ini memang seperti itu. Tatoan malah seneng dikatakan bedes. Preman desa. Centeng. Ya. Malah seneng. Oh, yes. Ya saya peringatkan kamu nak, ini bukan riba. Ini dalam rangka memperingatkan kaum muslimin agar jangan bergaul dengan orang yang rusak ini. Sehingga bukan riba. Tetapi ini adalah memperingatkan nasihat bagi pihak-pihak agar jangan tertular oleh pihak yang rusak ini. Bisa dipahami hadirin? Ini berkaitan dengan pelaku kemaksiatan duniawi ya ini artinya tidak berkaitan dengan agama judi mabok narkoba urusan dia adapun kalau ahlul batil ahlul bid'ah yang terang-terangan membawa pemikiran kesesatan dan dia sendiri mendakwahkannya dia sendiri mengajarkannya dan merekrut orang untuk jatuh pada kesesatannya, maka membicarakan mereka itu lebih lagi tidak termasuk hibah. Selama yang dibicarakan adalah kebidahannya bukan rembet-rembet kepada pribadi dia. Bisa dipahami hadirin? kayak ahlul bid'ah di samping ahlul bid'ah ngerti orang kadul kayak gini, wah kayak gini aja pak. Ya. Kedawan gagang Rika, ya. jangan itu urusan dia. Tetapi yang nampak itu yang kita sebut dalam rangka memperingatkan orang dari bahaya kebidahannya, dari bahaya kesesatannya. Maka dibicarakan ahli bid'ah itu di depan umum dan ini bukan riba. Bisa difahami hadirin? Hmm. Beberapa dai-dai sururiyah, dai-dai ikhwan muslimin, dai-dai jamaatut tabligh dalam rangka uh, menjauhkan umat dari dakwah salafi mereka melebeli jangan ngaji mengsalafi nang pengajiannya guru hibah dok pernah dengar kayak gitu bapak aja ngaji mengsalafi apalagi kalau tahu nama saya mamanya aja ngaji kami seful majelisnya hibah dok nyebut-nyebut ahlu bid'ah ini maka jawabannya adalah sesungguhnya membicarakan ahlu bid'ah itu bukan riba tetapi menyelamatkan umat dari kesesatan bid'ah dan ahlul bid'ah. Tetapi mereka memanfaatkan yang semisal ini dilebeli dengan kalimat riba agar orang umum, orang awam yang jahil tidak ikut serta taklimnya kita. Bisa dibahami hadirin? Ya. Mereka pinter mengambil kesempatan dalam kesempitan. Padahal yang kita lakukan bukan riba. Karena definisi riba adalah apa? Menyebut-nyebut kejelekan orang lain yang tidak suka orang lain itu untuk disebut sebut zikru akhaka bima yakrah Kita masuk ke nomor yang pertama. Qala sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor ke-4030 Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda kadaba Sa'ad ولكن هذا يوم يعظم الله في الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة Rasul mengatakan kadaba Sa'ad artinya telah berdusta Sa'ad Sa'ad siapa? Sa'ad bin Ubadah Sa'ad bin Ubadah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan. Sa'ad bin Ubadah. Nabi mengatakan kadaba Sa'ad dengan lantang. Sa'ad telah berdusta. Hari ini adalah hari di mana Allah mengagungkan Ka'bah. Hari ini di mana Ka'bah diberi kiswah. Kiswah yakni apa? Kain yang menutupi Ka'bah kiswah. Dikasih pakaian lah kalau bahasa kitanya. Riwayat ini terucap oleh Nabi disebutkan di sini ada sebab terucapnya kalimat ini min hadis Urwa bin Zubair riwayat ini dari sahabat Urwa bin Zubair radhiyallahu an wa yawma fati Makkah Hal ini terjadi ketika penaklukan kota Mekah. Hari ditaklukannya kota Mekah. Wa indama kanat al-kata'ib tamuru ala Abi Sufyan. Ketika itu pasukan kaum muslimin sedang memasuki kota Mekah setelah berhasil ditaklukan pasukan masuk ke kota Makkah. Di saat itu pasukannya kaum muslimin melewati seorang yang bernama Abu Sufyan. Di waktu itu dia adalah tokoh musyrikin. Abu Sufyan itu beliau ini bukan muhajirin, bahkan beliau ini adalah musuh Nabi ketika di perang-perang yang dilakukan oleh Rasul sebelum Fathul Mekah. Ini Abu Sufyan. Pimpinan perang Uhud, pimpinan perang perang Badar, pimpinan perang-perang yang lainnya. Abu Sufyan. Selama Nabi di kota Madinah sebelum penaklukan kota Mekah tahun yang ke-8, penaklukan kota Mekah atau tahun ke-9 saya lupa. Abu Sufyan ini tetap dalam keadaan musyrikin. Masuk Islamnya Abu Sufyan ketika penaklukan kota Mekah. Di saat itu pasukan kaum muslimin masuk ke kota Mekah. Abu Sufyan sedang duduk atau berdiri posisinya tidak disebutkan di sini. Melintaslah di waktu itu yang namanya Sa'ad bin Ubadah. Hatak balat kutebatul Ansar wa alaihim Sa'ad bin Ubadah ma'ahur rayah. Di waktu itu Sa'ad bin Ubadah sedang memegang bendera. Bendera. Umbul-umbul bahasa kitanya. Yang menunjukkan kemenangan. Di kalangan barisan kaum ansor. Faqala Sa'ad bin Ubadah di waktu itu Sa'ad bin Ubadah mengatakan kata-kata yang salah. Kata-kata itu berucap Ya Aba Sufyan Wahai Abu Sufyan Hari ini hari kekalahan Al-yawmutu sahal Ka'bah Hari ini hari ditaklukannya Ka'bah Kalimat ini Yang diucapkan oleh Sa'ad bin Ubadah Memang kenyataannya semisal itu kaum muslimin yang tadinya diusir dari Mekah, meninggalkan kelahi, tempat kelahiran Nabi Mekah, hijrah ke Madinah, membangun kekuatan, kekuatan, kekuatan sekian tahun, baru kemudian Allah berikan nikmat bisa menaklukkan kota Mekah. Ucapannya saat secara akal dan kebiasaan manusia mengatakan hari ini kotamu Abu Sufyan ditaklukkan. Benar nggak kira-kira Pak? Ya memang benar lagi ditaklukkan maka itu. Yang salah adalah kalimat berikutnya. Hari ini Ka'bah ditaklukkan. Ini salah. Ketika hal ini dilaporkan oleh Abu Sufyan yang di waktu itu sudah masuk Islam. Tadi saya dengar Sa'ad bin Ubadah mengatakan Ka'bah hari ini ditaklukan. Maka Rasul mengatakan, Kada Sa'ad, dosa Sa'ad." Sa'ad gak benar ucapan itu. Dia salah. Dia telah berdosa kalimatnya. Yang benar adalah hari ini Allah telah mengagungkan sebesar-besarnya Ka'bah. Jadi hari penaklukan Mekah itu adalah hari dimuliakannya Ka'bah. Kenapa? Karena dulu Ka'bah dikuasai oleh musyrikin. Sehingga perbuatan kaum musyrikin menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Nabi mendapati 365 berhala yang beliau hancurkan dengan tombaknya beliau berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah mereka menghina Ka'bah dengan kesyirikan. Hari ini penaklukan kota Mekah betul penaklukan kota Mekahnya betul. Fathul Mekah bahasa Arabnya. Tetapi penaklukan Ka'bah ini salah. Bahkan hari ini Ka'bah dimuliakan dengan dikuasai oleh kaum muslimin. Ka'bah hari ini dikasih kiswah sebagai bentuk pemuliaan sehingga saat salah di sini yang menjadi ibroh. Nabi langsung membantah saat saat sahabat atau bukan Bapak? Sahabat. Nabi tidak menghina saat Tidak menjelek-jelekan sahabatnya. Tidak. Tetapi kesalahan tersebut tetap salah. Dan Nabi yang seorang Nabi ahlul ilmi di waktu itu adalah beliau maka beliau pun hendak menerangkan kepada umat ucapannya Sa'ad bin Ubadah salah. Beliau ungkapkan dengan kalimat kadzaba Sa'ad. Telah berbohong, telah berdusta Sa'ad. Tidak semisal yang dikatakan Sa'ad. Hari ini bahkan Allah memuliakan Ka'bah dan Ka'bah dimuliakan dengan dikasih pakaian kiswa. Ini contoh Nabi membicarakan kesalahan orang di depan umum. Dan ini bukan riba. Karena kalau ini riba, Nabi tidak akan melakukan. Tetapi ini bentuk peringatan membantah yang salah agar umat tidak ikut-ikutan salah padahal saat bukan al bid'ah. Lah bagaimana lagi kalau itu adalah al bid'ah? Nabi lebih keras lagi tentang Khawarij. Nabi begitu keras. Padahal Khawarijnya belum muncul. Khawarij zaman Nabi adanya cikal bakalnya dulu Khuwaisirah. Tetapi Khawarijnya belum muncul. Dengan sabda Nabi, saya rujuk min di'di rajul kaumun akan keluar dari keturunan orang ini yakni Dzul Khuwaisirah. Kaum yang bersifat Khawarij. Kila benar anjing-anjingnya neraka sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit. Kalau aku jumpai mereka aku akan bunuhi mereka semuanya sebagaimana Allah membasmi kaum 'ad. Alul bid'ahnya belum muncul, sudah disikat duluan oleh Nabi. Karena Nabi diberitahukan oleh Allah akan kemunculannya bid'ahnya mereka. Nabi memberikan contoh kepada kita untuk membicarakan alul bid'ah, kesesatan alul bid'ah dalam rangka mengingatkan umat dari bahaya mereka. Ini bukan riba. Bisa dipahami hadirin? Iya. Lawong ngerti lawong, Pak? Lawong Khawarijnya saja belum muncul. Sudah disikat oleh Nabi. Apalagi kalau sudah muncul. Kita ini berbicara di atas podium. Majelis salim Mimbar Jumat. Atau di media cetak. Majalah atau yang lainnya. Berbicara tentang ah, kebidaan secara umum. Atau kebidaan secara khusus. Per berapa per firkohnya atau bahkan menyebut tokoh-tokoh ahlu bid'ah itu setelah mereka muncul, setelah mereka naik di permukaan, setelah banyak korban kita baru bicara. Jane ketinggalan, Pak. Dongannya sedurungnya keton sikat disit lah iya. Ning siapa sih ngerti, Pak? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Nabi tahu karena beliau diberitahu melalui wahyu. Sehingga lawong yang belum saja dibicarakan boleh, ketika itu adalah kesesatan bid'ah yang akan merusak umat, apalagi kesesatan yang sudah merebak dan memakan banyak korban di kalangan kaum muslimin, maka memperingatkan mereka itu adalah hal yang bukan ribah, bahkan termasuk ibadah. Bisa dibahami hadirin? Ya. Yang berikutnya. Ini jamnya jam 3 sudah Pak. Jadi kita mau stop 3 kurang 10 kebebasan. Gimana? Ada pengumuman-pengumuman enggak? Saya pikir ada. <laughs> Pasti enggak ada. Ya sudah, tambah 5 menit. Nah, adanya jam 3 lebih 10. Insyaallah ya. tiga lebih sepuluh insyaallah. Kalau enggak ya eh, istirahat berarti. Nah, kita tambah yang berikutnya. Ada kisah Abu Sanabil di sini. Tapi kita lewati aja, kita masuk ke yang lainnya, yang lebih mudah. Karena panjangnya pembahasan. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an yang disebutkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim dalam Bukhari nomor ke 1301 Dalam Muslim disebutkan nomor ke-949 hadis Anas ibni Malik. Marra bi janazatin thumma maru atau muru bi ukhra fathnau 'alayha syarran. Faqala an-nabiy alaihi salatu wassalam wajabat. Faqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ma wajabat qala sallallahu alaihi wasallam wa hadha uthi wa hadha atnaitum alaihi syarran fawajabat lahun nar antum syuhada Allah fil ard Hadis ini panjang lengkapnya dalam Sahih Bukhari wa Muslim dan juga terdapat dalam kitab Ahkamul Janais yaitu ketika Nabi dengan para sahabat sedang berada di pinggir jalan. Maro bijanazatin. Di waktu itu ada rombongan yang sedang membawa jenazah. Iring-iringan orang membawa jenazah. Jenazah yang pertama dipuji-puji oleh sahabat Nabi. Orang ini Masya Allah, orang ini saleh, orang ini Masya Allah, dipuji-puji. Nabi mengatakan wajabat. Kalimat wajabat artinya kalau diterjemahkan ke kita wajib. Begitu. Para sahabat bingung, wajib ada apa wajib? Kemudian tiba-tiba setelah itu melintas juga rombongan jenazah. Yang kedua, para sahabat yang ada di sekitar Nabi mencela orang ini. Wah, orang ini jenazah orang ini aduh ahlu ini Orang ini, orang ini, orang ini. Para sahabat memberikan persaksian keburukan terhadap orang ini. Rasul mengatakan juga wajabat. Kemudian Umar bertanya, Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan wajabat? Beliau mengatakan, orang yang pertama yang kalian puji, dia akan masuk surga. Orang yang kedua yang kalian celah, dia akan masuk neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Yang menjadi syahid adalah yang kedua. Orang ini disebut kejelekan. Dicela oleh para sahabat Nabi. Hal ini tidak diingkari oleh Rasul. Dengan mengatakan, ini kamu jangan ribah. Tidak. Karena memang orang ini melakukan kemaksiatan terang-terangan sehingga membolehkan untuk dibicarakan hal itu diwujudkan dengan adanya bukti banyak orang yang tahu akan keses apa kemaksiatannya wallahu alam bisawab ini yang bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh